Kamu harus menahan diri dari siapa saja yang pernah melafatkan nah, ya, ya, ya. Makanya teroris itu jelas salah. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh dulu Hindia Belanda. Kemudian kita semua dianggap tohut halal darahnya itu enggak madhab yang kita ikuti yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafatkan la ilaha illallah kita harus al kafu menahan di soal tukaran itu ya tukaran nah itu rasa mata ini ya misal misal akan kena tukaran kok nganti mata ini kalau pom jancuk jancuk akan kena sebentar nggak ganti apa sokor syukur rasa mau dijancuk tapi ketimbang timpat raiso sebentar nggak apa yang mau nak udah jadi kan kalau di konco senang misa tak tak kalau misal misa Sampai jadi kiai, gue serah rasa nih dipisau, kan api ambil uang lagi nih uang awam biasa dipisau, ini ya agak males jadi udun. <laughs> Angan-angan dia ya bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salam template. Sehingga dia ambil uang ya kon ngapi, uang kenangannya mbak uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misalnya, teko terlambat, wah enggak gue semua bom teko terlambat. Ya jadi kru kapal, agak aneh Kiri tak kayak pekerjaan bulu tekanan terlambat rapat kerja. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Ini nak orang yang ngempet loro ten. Terus kiri dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. Layu hibbu wal jahro bisu'i iminal qawli illa mangduli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau. Illa mangdulim kecuali orang yang di dalim hmm. itu diberi hak malas. Sak kadare tapi nak malas itu. Hmm. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh, cuman kantor sih Pak gue kasih nyuci sih. Kue rera iso itu ibu roh bojo lu ngamu Gara-gara jamuk bojo nih satpam terlambat. Kalau tua mau majikan, gue juga profesional ya, mau menang. Mau ketemu kancane dia mau menang. Utang ini sahur, Marah bodoh nah. Orang dia mau pengen telur, nak ram males lu truk mah. Nah, makanya agama memberi ya, sing jenis iki oleh mang, ilham Allah tuh tidak suka omongan elek kecuali ilhaman dulu itu orang yang di malah kok eda uang sing ditabok ya oleh nasro, sing dipisah ya oleh pisah tapi pas loh itu susuk misalnya aku gue misalnya hamdani hamdani kata malah saya gue cara ngomong susuk <laughs> ya Nah aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue challenge, gue pedus berarti suso. Hamdani ngawale. Tapi nah, gue pedus Terus malas gue challenge. Wah berarti gak dosane. Eh, mulane oleh buat jazia usaya. Ini loh. Saya tuh Jadi nak mal saleh, gue sing pas. Mislun itu pas saleh gue pedus gue pedus juga. Tahu Gue pedus Nah, gue kacau aku terus kan ya. gue pedus darah kacau tapi dari Allah nak kowe nyepuro luwe ah. Tapi kan rakyat. Ah. Nah, di kanca wong belah. Tangannya kiai. Kiai ngongkon wong apikan. Ah. Bangku ngene wis ndek anane diapi wong kaya aku ora iso. Urip pemedhamu ini iya. mau madamu bojo. Engko nang kapal gamuk majika. Neng dalan dia ngamuk. Jadi orang ngamuk gitu, jadi tuh Iya, iya, sekian gue olah kowe rakyat ayu ya, semua limo-limo. Ah. Lho ki lho gue wis ah kiai-kiai lho gagal dadi kiai ning dalan. Kowe di kiai di komitmen ra bakal miso Terus gue dadi kiai betah. kan betah ra miso mulan. Terus gue dadi kiai nyuper ya nyuper. buang wong nuwikung dipotong. Oh, spontan muni jantur. kan gak mungkin pas ditukung subhanallah <laughs> asup <laughs> ya tak kira-kira iya. Lah kiai mulai kiai itu rasanya kadang ini, berbeda rasanya diawamkan orang mah. Dua sok wong, tuwiku. Eh kok mobil jajar wong ratus, jajar rokokan. Itu lo tak aja ngebus, kurang nak mungkin sih gak masalah. Itu semua ratus rokokan, ratus. Lo nanti ke jajar, itu. Kalau nak kerja kan mulai jam empat sore. Singkat cerita, lawan acara nganti jam tujuh, kalau lewat serak. Pikir gue lo, gue mabuk. Wong minum mabuk lu gue nih bis umum ini kayak lu gue wong nih gue sih Cerok. Gusti engko kok dadi gajaran ulama nyabari umat kanjeng Nabi. Ora-ora yo umat Nabi. Apa mbok gedingi rapati mukalah mau rapati sabar. Kok senengi wong kok seneng wong Pak. Sangat angan lah karo dene Gusti kula niku parek jenengan kok eling tiyang niki. Nah kula kekasih jenengan ya eling jenengan lha apa eling tiyang niki akhire eling ya Allah. Niki makhluk jenengan kabeh kersane. Kulo niku ulama kok eling menungso, yo ya eling ya eling jenengan ya eling jenengan terus akhire wis nikmat lho. Sawangane jejer wong mabuk tapi aku ma Allah wa billah. Itu berarti suara mungkin wis nafsul mutmain. Mulane wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel. Yang dari mantau kok wajib itu awan-awan didolan ya mantel, Tapi kan nuruti hukumnya Allah, itu mati kanjeng di mantel Allah iku ulang. Jadi yang mulang ini. Iku gitu. berarti uang wis uripe pamangka ada hijrah dulu iya. ila wah. Sak urip komitmen itu mulang hijrah menuju Paham ya? Tapi kan anu nuruti nafsu ya enak enak. Ya ya, ana tokoh nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini menurut jenis nuruti. Padahal amat yang ngapik wanahan nafsa. Amin. Nah, iya. oh, ya terus. Ya syarat iman itu pokok dasarnya aturan apa? Al kafu amangkola la ilaha Wala nukafiruhu bidzambin lan orang ngafirno kita hu iman sing kola la ilaha illallah bidzambin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab ahli sunnah itu ngenderekno Nabi kita ndak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Islam yang ono sing renten, ono sing ngon tahu zina, tahu maling, tetap kita darah ini jadi kafir. Nah, contoh kita mungkin ini fasek. Umumnya kita ini fasek lah tetap darah ini soto. Iklan ya kak itu wala nukafiru bidang. Jadi nama wala nukafiru. Kita tidak pernah mengkafirkan karena Bisa. Wala nukhrijulan orang ngetokno kita itu ing mangkona la ilah ora kita tok nominal islami songko agama Islam diamalin sebab ngelakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa ter itu aliran-aliran yang keras-keras itu. Wong Islam rentenir kafir, bang ya Jumatan, kafir gak sholat. Tapi nah, kita orang seperti itu tetap Islam senajan toh rasulah ya kita salah no nggak sholat tapi rasa darah ini jelas sih ini apa wala nukafiru idambin wala nukriju minal Islam ya buat jelas ya dan ini hati-hati sukses dan dari riwayat ya kita dari riwayat ya Awal jihad itu perjuangan umat kudus terus mundu ke asani Allah mundu ke asani Allah mulai nugas non ingsun sapa Allah apa ila yuka dila tumeka yang pemateni sapa akhir di akhir umat ingsun ada jala terus berjuang itu wajib nganti sok ben ana dajjal kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang masjid kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid ngaji senajan to donya gone kecewa ya jajal kayak pengajian beden sawangannya enak beden siar Panitia ini jarum ya parah, ini Cina di pabrik ya parah, ini kafe. Kecewa taruh cara waroi. Tapi ya itu ayang anak aku tuh anak, mantel mantel sih. Oke kan ini acara ikhlas, ya urunan sepuluh rumah paham ya? ya Sepuluh ewu terus bila kiai cili-cili anggap dan hamdani. Tema nih lek mati ke bagi, ke bagi tentunya mau mampir ngopi ke. Jangan korban hati nafsu. Mengapa lagi itu? Terus pun gue pun, apa pun balas aku nih masak kantor betul pun sebut. Nah, benih kelas ya model. Akhirnya gede ya, boleh sepon saya eh, nggak barang apa, gue nggak geden yang ngecewa. Tapi dia dia nggak barang nggak eh, barang apa, butuh terus nggak ada benar pokoknya cek baron karena ufa nggak temanya. Tapi ya tetap ono seleksi, tapi rasa mbak talo acara-acara sih, Nah, contoh tentu ya ada seleksi. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Kalau bolak balik ngomong, kalau termasuk dia sih rapati seneng. Dan nah, Jantung ngandung rumah tamu gitu. Oh, kulon pikiran lo sederhana di hamdan. Rumah tamu ya ibadah. Tapi kulon ya, ya biasa mah. Iya ibadah uang ya, gue rasa sempurna. tapi tak beda. Misalnya kulon kena uang nanti saya kira dolan hamden, hamdan. Hamdan ini hormat aku, ini nyentak. ini gue bahkan. Kalau nabi cerita, kulon jarang jalan yang santri. Kulon kulon kapok. Kulon jarang dolan. Betul kerana sombong. Om desa nak di kayak ini tak. Praktek no. Kulon mesti kapan tau malam. Masya Allah, bagus banget. Terus hilang uangnya. Hilang boleh belanjaan, boleh sembuh, boleh bujuni. Kadang bujuni ini orang sama. Jadi barang mangga itu hilang. Kadang seperempat jam. Wes, seperempat jam, orang rong menit bujuni teko. dia kok sawah katokan. Adus sih. Baru nyentak anak itu kan, kok no kopi, kok no gus. Mau anak. Jadi nyentak anak, nyentak. Kok riwari? Yang bujuni adus. Sing itu riwari. Yang mau naik no kompor, gak tak. <laughs> Kadang neng desa berhubung aku dianggap kayak gede. Neng desa itu ono pakanan yang pantas aku Gus Akhirnya tuku sing tradisi pitung kilo. Barang orang orang kan kok kedulan siapa iki. Iki ibadah jualan wong ngel Antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora Semenjak itu aku mulai jogo. Lebih nah, itu kedolan yang kiai kiai itu gampang kafe. Kiai itu sama marah marah di kiai. Kalau ada kayak termasuk orang rakyat suke. Bulu aku perdusan. <laughs> Santri yo wae kon dia kopi onten. Oh kiai itu teman angan. Wantri lanang akeh, mbak punya Oh Oh ngawang awam didolani. Sing sugih lah bingung. Kok sing larat sing sugih lah. Wong sugih desa kan dorati pembantu. Mung di pembantu koning sawah, koning ning toko, mending omah tepra ono. Kan. Misalnya orang mak-mak sitok sing wangi pas ubah-ubah, pokoknya pelayon, bludak bludak krungu tamu nih. Kadang juga nemi jane ono katok ya anak itu. Lah ya aku nak mbok pritung no, ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan wae endi ngono Mana aku diambil rokam dan itu orang gelem. Perkara ini orang kegaduhan gak kira-kira. Kelah, kelah. Jamin sama kegaduhan. Kelah iki. Yo ya, wis jawab. Pribadi mawon. Tadi gue sirine deh, gue jarang dolan Tapi nak terprogram, terencana kalau buruk, maksudnya terencana itu tapi aja ngatur kulo haram ngatur dia besok gede misalnya terprogram gini ada acara ngaji terus ya kayak tenggamaran ya Cara ngaji mu'il eh, sederhana terus hamdani gue bawa permatamu kayak kopi kan lebih gampang. Orang ulang bisa nih ya, kopi sak gelas kok kangilan bangunin ya Tapi nak dan kalau dulu jajal ora bisa pidul. Ini oh belum bisa berbareng monggo terus ilang itu kan. Nyiap-nyiap no. Ya. Iya nyiap-nyiap. Lah itu nak misalnya terus nyuwun saya belum misalnya uangnya kurang terus utang-utang malah dolim ping 13. Wajib utang. Nah sing Purworejo, kula tak udolane santri mapan di pondok. Ya padha pelayan tapi beda pelayane. Ya padha akhire nyampe apa? Berhubung ana kecelok, aku jarine wong-wong kecelok wong alim. Padhe pale polane dijak kabeh ben iso sak alim. Padha ya ilang. Muga ngerti Gus Pak gak ngarah dolan suwi, mesti maksimal sak jam. Di bar muni wong wong ilang. Teko go palike wadene misanane anake cukup ciri-ciri ditutuari. Ana sing nangis bareng dadi dolanan di. Pokso lek mulai. Eh, orang, tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah, aku tau roh dhewe anak orang sing tak juga, digugah. Nangis njak cilik. Kan gak berkebutuhan kenal wong alim, butuh eh, turu. Ya lagi lagi bikin kega. Semua aku aku rakam santri santriku mikir. Tapi saya alhamdulillah jokera happy lumayan untuk terprogram loh. Jokera HP kan misalnya tapi anak kejadian yang mau gak gue mau juga paling dua jam sebelum acara. Ya itu pentingnya kan. Kalau ngamal api ya ngamal api, tapi kafe lo nopo banyak. Nopo tuh nopo. Mana lono nanti tamu sering rapati cocok. Jadi lono kali kita mau agak terus bisa hormat tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran tapi frekuensi ngel-ngel dalam rapati ganjaran mengenai lo dia sedengan wae sedengan yes ya tidak bodoh kadang di tamu misalnya duit salah ya hormat kopi kan gampang enggak angker berlebihan tinggal ngalung ngake ubi bati ya, Quran Quran ngomongkan barang apa tidak ditutup malah tak satu ojo ber karena kalau berlebihan korbannya pasti kan misalnya hormat tamu berlebihan misalnya ini di tamu Hamdani kecelok kiai kudus aku sate. Mungkin aku duit gak masalah, tapi santriku pelayan mau rosidan nih kalau bakul sate itu sangat gitu mungkin. Eh? Wis ngono iku kadang kiai ngono wis suku. <laughs> Gak sing mutus Pak. <laughs> Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan apa? Iya, nanti kabeh ala tak tak dojo. Sholat tak sebarang ape. Ku nak bikin kegaduhan sosial yo kon ngurangi. Nabi ku khusyuk khusuke wong. Dewi Nabi aku itu sholat, mau aku seneng pangeran. Yo aku suwi karepku jadi. Aku yo kepin suwi, mau aku naik najis biar pangeran kepin suwi. Terus aku kerumun caci cilik nangis. aku tak cepet, masa aku ibu tersiksa kepen nang ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatin Nabi kayak apa baiknya? Iku dikesusokno demi nangisnya caci. Imam Hamdani sholat tidak mesti bener gaya nih suwe nih. Wong suwi ya bek ngelamun Nabi sholatnya mesti bener ya. Paham ya? Iku kan anak cilik nangis ya, dipercepat betul. Mana juga imam standar lah, napa? Anak nangis tau kan? Eh orang ngono ya. Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni la tinuru ra iso batal lho ing barang apik apa jauh rujak irin lajute wong lajut, wala adu adil lan ora adil ya wong adil. Dadi barang apik lakoni. Cek ono wong ajut, cek ono wong ajut, cek ngene lho. Nak daerah itu sakit wong soleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik barang apik tetep jalan, cek wong lanjut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini saya ini wong elek kabeh orang mesti elek terus. Indonesia di sini hidup budo Ngerti-ngerti itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Iya. dan di sini budho. Kecil itu wong raposo itu biasa. Di sini wong katokan ancekak raposo jadi ya ini isin saya iki wong tua itu wis ngira poso barang anake melok TV iki bapaknya melok poso mergo isin bapak era iso maca Quran anak hafid tua. mergo melok program ikro Jawa ya melok yang tua, melok nah bukti bahwa agama ini punya harapan bapak era iso apa kok anak yang tos melok yang tua, bu nanti ya bu ikro dulu tuh orang beranak wong fasik nyuruh saya mesti fasik gambar agar anak wong banget ya mesti saat ini mesti buat buatan Kumpulan nak dunia itu penuh harap. Paham ya? Penuh harap. Artinya saya ingin, misalnya kita kecewa sampai tanggamu fasek. sing jamin apa fasek terus so. Mana Dewi Nabi lah, yuk rujau hujau rujairin wala adilu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong adut, cek ono wong ah. Ya, kadang daerah tertentu rakyat juang mereka nganggep kesapek. Dari gue dari tangganya Mbak Arwani, buat tangganya Mbak ini agak ya, rasa mikir agama oh, ya keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar, besar. Tapi nak kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji ini biar hamdan. Misalnya makrot sing niat ngapa Quran ngaji ini makrot biar barwani. Wong awalnya wong awal berapa ngapa Quran kan cukup hamdan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master bus besar. besar. ya? Iya. Coba pakai misalnya naruh anakku mau mulai kita mau lebih pak Aku yang mulang budul kita kan iso mulang pesolatan. Masuk aku sih kan mulang solatan ngono kira-kira itu Tetap mulang di daerah manapun kudu tetap hidup. Kebenaran harus jalan. Ah, ya? Hmm. Mulanya teman jelas lah yuk tilu jauh jairin wala adlu aji. Ya, terus terakhir wal iman bil akhir man termasuk aturan iman itu beriman ke kodok. Jadi kita menulis sak kasus yang kita alami tentu tidak pilihan kita tapi kadang kersane Allah Subhanahu jadi iman baik kodok gampang gampangannya karena kita manusia gue anaknya mau nompo ya gitu gue gue misalnya oh, kayak mutazila nggak perlu iman baik kodok kodar manusia bisa menentukan dirinya sendiri dia sih mau mau nopo untuk dirinya sendiri lalu ngomong kok pesek lah mau mak mutazila nyontok nyontokno. Contohnya gini, aku pendugu ya lugu, pen ya ngatur. Contohnya main ngono, sehingga manusia menentukan dirinya sendiri. Goblok kok ora berperadaban. Saya kira dia rumah pesek sih nonton. Nah ini soal nonton dirinya sendiri kok milih rumah pesek. Kok milih raine ya? Elek. Kok milih lahir anak karmen? kok gak milih lahir anak SBY atau Jokowi kan lumayan anak presiden. Nah, apa tuh Bapak karmen. Akhirnya melarat berkelanjutan. <laughs> Dari sekian bukti itu bukti mereka mau nih. titahe pengen. Ya contohnya kalau gue pengen kalau gue pengen ngadet, contoh-contoh yang musiman. Iku wae ora mesti iso. Saiki wong setro kepengin sangat tentara ora jawab. Enggak kepengin to pengen, Kepengin. Iso to ora? Boten. Berarti manusa iku iso nglakoni karepe mesti ora mesti. Kowe kok ben bojomu ora nyentak iso to ora? Ora iso. Padahal karepem. Ora nyentak. Praktek e. Nyentak. Nyentak. Sering tahu kadang-kadang. Kadang kolon. Wah, aku cari wah, apa itu mau apa? Agak kurang entah. Ya, kurang. Jadi ya, iki cerita, jadi iman bego dok kodar ora kok masalah. Sawangane pangeran gak ngergani amal kita, justru bukti ubudiah kita kita mau sadar anane mung. Kalau nanya untuk nonton dosen-dosen Jogja ya. Ini contoh paling gampang. Mu'tazilah itu ibarat seperti ini, Pak. Ini jembatan. Jangan, eh, contoh gampang kayak jembatan babat. Ya. Bidang yang main protol ya, Wah. Iya. Ini misalnya jembatan, jembatan bidang lah, jembatan pelangitan. Anda punya mobil yang bagus, baru supirnya bagus. Maksudnya nah, supirnya bagus, nggak error. Terus bisa melewati jembatan. Pasti orang-orang Mutazila cara berpikir ini bisa melewati karena mobilnya bagus, supirnya profesional. Tapi orang-orang rasanya jadi malaikat jembatan. Bagi malaikat jembatan, mobilnya mati lah, supirnya bener lah, jembatan itu tak goyang tetap. Paham ya? Iya, iya. Sama. cari Imam Ghazali nak nyantana elek meneh. Wong jima ambil bojone ini ambek ambil wae. Wah, aku nek mati jima bergolong ya. Pas gelem bisa. Iku ya bener, tapi misalnya bojomu ayo gelem lah pas iku gempa ayo. Ono iso nek mati hubungan intim pas gempa. Tau mai kobong. Tapi orang itu akan mengatakan mangan enak, aku nak sing tak pangan enak, sate enak, mulane enak. Tapi dari malaikat gempa, yo tapi ono syaratnya nak bumi ora tak goyang. Sekali tak goyang mau manganem sate. Nah, iya, nah, iya, iya. Nah, nah, kira-kira seperti itu. Mutasilah gak mikir nak sekian faktor itu tetap ada dia di Paham ya? Paham ya? Jadi dengan disebut wal iman bil Mutasilah itu orang Eropa Gus. Dalam wong Eropa berarti Mutasilah. Ya, wong Eropa, Eropa. Kudus pati kan ya. virusnya ya e sudah dindi. Ya mungkin alamatnya kira Eropa tapi virusnya mas e wabah. Wabah. Ya terus nih. Ini Imam dan ya kalau niku itu tak sih sitokan mustaf takfir ya bagi gue Misalnya sing ra cukup ya tepat-tepakan penting iku tak berdus kan Ya tadi penting kalau niku kepengen balik dan fitrah wiling-wilingan kita kabeh peduli umat Rasulullah sallallahu alaihi sama rasa sungkan kula niki niat takdim teng Rasulullah bahwa ulama kabeh kewajibane iku ulama. Sing ora ulama kewajibane dherekno apa? Ulama. Sehingga hubungannya kita hubungan wong mulang mbek sing di kuwi Nabi pun aliman au muta'al. Nah, jadi potensi kita berstatus hanya dua kalau enggak alim ya belajar. Ketika au muhikan atau orang sing seneng tapi kayak seneng aku tak terus rene kalau Gus Bae udah gelan, bangunnya tontonan tuh gitu. Kan bulan gue rapati seneng. Sing muhibar wong iso mulang kok apa. Ya kan aliman, muta aliman. Bukan terus seneng terus sowan kiai gitu ya tuh ada gelan semua. Tapi mau ngaji. Jadi paham ya kalau suwon imban bek kodok kodar kira-kira gambaran yang ngono. Jadi nak mutazilah bisa melintasi jembatan karena mobilnya bagus, supirnya jadi bagi panitia gempa, iya. Sama seperti kita sekarang naik nikmati kopi, mergo oksigen bagus. Sekali oksigen tidak bagus. Tapi kita akan ngomong kopi enak, mergo kopi luwak. Kan itu kan karena keterbatasan kita. nifasi kopi enak, mergo kopi luwak, dobe pasti cek panas. Ini kata keterbatasan kita. Tapi sebetulnya untuk menjadi enak itu karena pasti gue kira di jari-jari wong. <laughs> Paham ya? <laughs> Misalnya pas kau enak-enak ngopi terus gue ngopi orang mikir belum jauh tuntas. Sorry. Lah iya lah ngomong ora ramah ini bener pangeran tapi tetap kaki dia di malah kok. Hanya Allah bisa mengendalikan sekian sis kita bisa menunjukkan sana Allah bisa nanti si sana Mas sebut wa tahu wa ataka wa abka wa annahu wa amata wa ahya guyu yang ngenteni kesane pangeran wa annahu wa adhaka Allah lah yang bikin kamu bisa bu nglarate ngene utang wae guyu ya kok guyu padahal ndelok masalah yang kita hadapi kan bener ora ber guyu Nah, kalau kecelok kiai sering radit duit, cara nurutin nangis. Luisen loh, kang jadi contoh radit duit. Apa bener orang perkembangan di mobil tuh? Wah, ini ya Tapi nyatanya iso. Hmm. Kau ngerti jenengan? Misal, misal. Dalam BPM Eh itu wa annahu wa apa? Wa amata. Iya. kue lu mangkel kau apa mbek uripmu kepen mati sing ora kersane Allah. Nah, mati. Ya, ya padahal mati misalnya kowe warat ditagih utang. Ya Allah, tiba urip ngene atok mati terus iso mati to ora? Enggak iso, tetep ngenteni kersane wa anahu wa amata wa ahya. Jadi mati gitu ya bae ra iso ngatur urip apa men. Nah, itu suwon wis karo kae ngaji niki eling ya, meneh nak urip kita hanya kandungan Jawa ya, Ada. Ya Al-Fatihah.